Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Qala Syekh Shalal Fauzan taala setelah kemarin kita menyebutkan pantun atau puisi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud mengenai apa? mengenai keutamaan putra-putra Rasulullah SAW di antaranya disebutkan adalah dua cucu beliau dan juga putri beliau Fatimah Namrodil anha. Kemudian juga penyebutan berikutnya nanti mengenai keutamaan Umil Mukminin Aisyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, qaulun Nadim rahimahullah wa sabtai Rasulullah yakni Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Dan dua cucu Rasulullah SAW adalah Hasan dan Husain. Dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin para pemuda penduduk surga. Ini upayakan tercatat ditanamkan di benaknya masing-masing karena terulang-ulang. Wasibtu huwa Ibnul Bins. Ini ini faedah bahasa Arab ini. Dalam jurusulullah ada sibtu huwa ibnul binz. Sibtu itu adalah anak perempuan, anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum, anaknya anak perempuan kita. Jadi kita aja biar mudah ya. Jadi anaknya anak perempuan, paham ya? Itu namanya sibtu. Artinya cucu. Jadi cucu dari anak perempuan. Paham ya? Kita, kita misalkan, kita ya apanya? Kita punya dua anak. Laki-laki dan perempuan. Anaknya Anak perempuan ini namanya Siptun. tutu bukan? tutu Kalau anaknya, anak laki-laki ini cucu juga bahasa Indonesia nya bahasa Arabnya hafidun. Paham belum? Masih bingung? Perhatikan baik-baik. Misalkan anak punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Suatu ketika anak dua anak ini menikah. Anak laki-laki menikah, anak perempuan juga menikah, punya anak yang anak perempuan punya anak. Nah, anak dari jalur anak perempuan tadi, bagi anak namanya cucu bukan? Nah, itu siptun. Siptun cucu dari jalur anak perempuan itu ada. Paham ya? Nah, tapi kalau dari jalur anak laki-laki, paham ya? Nah, itu namanya hafidun. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Wa siptu huwa ibnul bins. Sibtu itu adalah nah barakallahu fikum anaknya anak perempuan. Paham belum? Eh, Ayo, Pak. Paham soal ini ya? Wal hafidhu huwa ibnul ibn. Sedangkan hafid itu adalah anaknya anak laki-laki. Paham soalnya ya? Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama cucu. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum sama-sama apa? Cucu. Ya enggak? Itulah yang namanya apa? Yang namanya gaya bahasa orang Arab. Jadi dibedakan. Amun dengan khalun aja beda enggak? Beda. Amun paman, Kholun juga paman gitu loh dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau amun paman dari jalur bapak, kholun paman dari jalur ibu. Nah, kita lihat sini. Fal Hasan wal Husain huma sibta Rasulullah s.a.w Maka Hasan dan Husain kedua-duanya adalah cucunya Rasulullah s.a.w Anaknya siapa Hasan Husain? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu Suaminya siapa? Suaminya Fatimah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib anaknya siapa? Abu Talib. Abu Thalib namanya siapa? Abu Thalib namanya siapa? Abu Talib. Antum? Antum, ya. Abu Talib. Apa? Antum Abu Talib siapa namanya? Abdul Aziz. Apa? Kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Eh? Abu Talib siapa namanya? Abu Talib. Nah, barakallahu fikum. Antum Abdu Manaf. Hasan Abdu Manaf. Ingat-ingat ya, Abdul Muthalib. Wah. Abdul Muthalib. Yang udah lama-lama tahu semua insyaallah ya. Abdul Muthalib siapa namanya? Abdul Muthalib. Syaibatul Hamdi. Abu Talib dengan Abdul Muthalib beda atau sama, Akh Mustafa? Abu Talib dengan Abdul Muthalib sama-sama ada talibnya. Eh, beda. Beda. Bedanya apa? Bedanya apa di sisi Rasulullah? Paman Abdul Muthalib kakeknya. Paham ya? Nah, Fatimah bintu Rasulullah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, melahirkan dua anak Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini apanya Rasulullah? Anaknya. <laughs> Nah, barakallahu fikum. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan terbalik. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Ai ibna bintihi Fatimah. Maksudnya kedua-duanya anaknya, anak perempuannya itu Fatimah. Wahuma sayyida syabab ahlil jannah kama qala Nabi SAW yang mana kedua-duanya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga kama qala Nabi SAW sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW ini bentuk ketidakadilan syiar Rafidah. kenapa syiar Rafidah memisahkan kok enggak digabungkan padahal dalam hadis itu kan Hasan dan Husain dua-duanya kalau Syiah Rafidhah yang mereka sayangi siapa? Yang mereka senangi Husain saja. Hasan mereka enggak suka. Allah musta'an. Padahal di sini jadi satu. Itu hati-hati ya. Naam. Qaulihi wa naam. Wa bani Khadijah. Maksudnya adalah dan anak-anaknya Khadijah karena hampir semuanya itu semuanya dari satu istri itu Khadijah pintu pintu Khalid Khuwailid. Paham ya? Dan dan tasghir dari Khalid, Khuwailid. Naam, Khadijah bintu Khuwailid. Naam. Masih ingat enggak nama-namanya? nama nama yang ingat? Nama-nama anak Rasulullah dari Khadijah bintu Khuwailid? Sebutkan. Abdullah Al-Qasim Fatimah Umar Ummul Kulsum Ummul Kulsum ya Ummul Kulsum rupanya Zainab. Paham ya itu nanti upayakan dihafal ya. Sekarang lihat yang masalah berikutnya dihafal. Nah, itu dari apa Khadijah bintu Khuwailid. Ada satu eh, dari seorang nah barakallahu fikum, nah wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Anak tersebut dan siapa perempuan tersebut? Antum? Apa? Ngeri ya? Hah? Miryah. Mihyah. Wah, dari mana lagi itu? Eh, ngomongnya dengan anu. Jangan pakai bahasa Melayu enggak paham. Pakai bahasa Indonesia aja sudah. Bahasa Arab lebih bagus lagi. Siapa? Siapa? Kemarin antum? Maryam? Sudah mendekati semuanya. Ayo, antum? Abdul Aziz? Anak Ibrahim, perempuan tersebut? Eh, Maria. Maria. Mana? Nah, Maria Al-Qibtiyah. Naam. Jadi totalnya barakallahu fikum anaknya Rasulullah berapa totalnya berarti? Hmm? Berapa? Tujuh ya? Eh, enam. Kalian sini. Auladur Rasul SAW kulluhum min Khadijah ma'ada Ibrahim. Anak-anaknya Rasulullah semuanya dari Khadijah selain Ibrahim. Fahuwa min Mariyah al-Qibtiyah. Yang mana Ibrahim dari Mariyah al-Qibtiyah. Wa amma baqiyatu auladir Rasul SAW. Adapun sisa-sisa anak-anaknya Rasulullah. Fakulluhum min Khadijah. Mereka semuanya dari Khadijah bintu Khuwailid. radhiyallahu anha. Walahu minha ibnani mata fi hayatihi alaihi salatu wassalam fi Makkah. Dan beliau memiliki anak dari Khadijah tersebut, dua anak. Dua-duanya meninggal di masa hidup beliau di Mekah. Nah, siapa siapa ini? Dua anak beliau yang meninggal ketika beliau masih Mekah siapa siapa? Abdullah dan siapa? Rukayah? Yakin? kesum yakin? Eh? Ya dari Khadijah ini, dua-duanya. Al-Qasim. Oh, ya itu yang ma'rufnya itu ya. Na'am barakallahu fiikum. Qauluhu wa Fatimah hiya Fatimatu bintur Rasul sallallahu Ini, bayangkan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu menunjukkan kejujuran beliau terhadap syariat ini hingga ketika beliau menjelaskan mengenai Hukuman bagi orang yang mencuri dipotong tangannya. Perhatian baik-baik. Orang yang mencuri dipotong tangannya hukuman syariat ini ya. Nah, Rasulullah mengatakan lau Fatimah pintu Rasulullah sarafat laqata'tu yadaha. Paham ya? Artinya apa? Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri, itu beliau enggak membela. Dipotong tangannya padahal putrinya sendiri bayangkan itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya keadilan syariat ini tidak padang bulu. Hatta walaupun anaknya sendiri Nah, kalau saat ini mencuri kata ya, Rasulullah, dipotong tangannya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi hindari yang namanya apa? Tidak adil atau tidak menerapkan syariat. dari sini. Wa kana Nabi sallallahu yuhibbuha dan dahulu Rasulullah sallallahu mencintai mencintainya, mencintai Fatimah ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza aqbalat qama ilaiha wa qabbalaha dahulu ketika Fatimah datang kepada beliau, beliau berdiri kemudian menciumnya. Enggak masalah bapak dengan anaknya, iya enggak? Bapak dengan anaknya wajar. Nah, wa ajlasaha ila janbih dan mendudukkan anaknya tersebut yaitu siapa? Fatimah di sisinya. Didudukkan anaknya sendiri. Kalau wa Aisyah ummul minin dan Aisyah ummul mu'minin, ini Aisyah ummu Abdullah. Jadi kunyah itu tidak mengharuskan punya anak, Paham baik-baik ya? Ustaz ana kunahnya Abu Abdullah tapi enggak punya anaknya Abdullah. Enggak masalah. Paham ya? Kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Buktinya apa? Para a'immah ahli sunnah pun ada yang punya kunyah tapi enggak punya anak. Mereka meninggal sebelum apa? Posisinya sebelum menikah, enggak punya anak. Seperti Abu Abbas Syekhul Islam, enggak punya anak namanya Abbas. Seperti Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, enggak punya anak namanya Zakaria. Paham ya? Menunjukkan bahwa kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Cuman biasanya kalau kunyah itu yang digunakan adalah anak yang pertama biasanya. Paham ya? Anak pertama namanya Abdullah, Abu Abdullah. Anak pertama namanya misalkan Muhammad, Abu Muhammad, tapi tidak mengharuskan juga. Paham ya? Enggak mengharuskan punya anak yang namanya Abdullah. Abu Bakar punya enggak anak namanya Bakar? Enggak ada. Paham ya? Jadi kunyah itu bisa dikatakan kalau mau didefinisikan itu yang diawali dengan abun atau umun dah gitu aja Nah, panjang lebarnya seperti itu enggak mengharuskan punya anak yang disebutkan dalam kunyah tersebut. Allati hiya ahabbun nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Aisyah adalah wanita yang paling beliau cintai. Wa ahabbur rijal ila Rasulillah wa abuha. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan lelaki yang paling beliau cintai adalah bapaknya. Bapaknya siapa ini? bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Pertanyaan yang terulang-ulang. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Antum? Hmm? Siapa namanya? Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Yusuf Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Abdullah bin Kuhafah. Tulisannya benar atau keliru? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Utsman itu kalau keberatan ngomong Kuhafah. Abdullah bin Utsman. Paham ya? Upayakan dihafal. Jadi catatan-catatan itu hanya untuk mencatat saja ya. Berikutnya dihafal. Naam. Qalu wa khaluna Muawiyah nah, Ini dikit lagi ini biar selesai sekalian. Dan juga khaluna, paman kita. Muawiyah digelarin khaluna, paman kita. Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan Tak kasih tahu nama bapaknya. Bapaknya namanya Harb. Hah? Siapa? Sufyan bin Harb. Itu benar Abu Sufyan bin Harb benar. Abu Sufyan ini namanya siapa Itu loh. Ingat atau enggak kira-kira? Siapa namanya? Nah, barakallahu fikum. Antum? Antum? Sakhr. Ya kan? Sakhr bin Harb. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Na'am barakallahu fikum. Punya saudari enggak dia, Fadri? Hmm? Siapa? Umum siapa? Umum Habibah. Abu Sufyan bin Harab ini punya saudari enggak? Siapa? Umum Habibah benar enggak itu? Umum Jamil. Oh, al ini siapa ini Jamil ini? Siapa? Hah? Siapa Jamil ini? Allah <laughs> mustahil khair insyaallah. Oh, Muzammil ini siapa Jamil? Istri Abu Lahab, jangan ngelirau Abu Jahl Abu Lahab punya istri eh, kunyahnya Ummu Jamil. Eh, Ummu Jamil bintu Harb Namanya siapa? Ya, namanya ini. Ulang-ulang aja biar eh, namanya apa? Antum? Antum? Abdul Aziz? Antum? Arwa. Namanya Arwa, Arwa bintu Harb. Paham ya? Ummu Jamil. Nah, barakallahu fiikum Arwa bintu Harb. Disebutkan di sini Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu as sahabil jalil katibul wahyi kana yaktubul Qur'an Rasul Beliau ada penulis wahyu yang mana beliau adalah nabara barakallahu fikum pencatat Al-Qur'an untuk Rasulullah SAW. Bagaimana kana khalal mukminin? Perhatikan baik-baik ini. Kenapa beliau nah barakallahu fikum hafizakumullah digelari dengan pamannya kaum mukminin anna ukhtahu dikarenakan saudarinya Ummah Habibah ini saudarinya siapa yang berarti Muawiyah Ya kan? Naam. Zaujun Nabi SAW istrinya Rasulullah SAW fahuwa khalul mukminin. Maka dia digelari apa? Naam khalul mukminin yaitu untuk siapa? Untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Bimakna annahu akhu ummil mukminin. Maksudnya dia apa? Karena dia saudaranya ummil mukminin. Saudara ibu apa namanya? Paman. Bahasa Arabnya apa? Khalun. Ya enggak, bukan amun. Khalun. Khalul mu'minin. Kenapa tadi? Karena kenapa tadi? Karena saudarinya itu istrinya Rasulullah. Sedangkan Muawiyah ini adalah apa? Muawiyah ini saudaranya istrinya Rasulullah tersebut. Paham ya? Dari jalur ibu. Istri Rasulullah bagi kita umin mu'minin bukan? Iya kan umin mu'minin kan? Nah, digelari khal. Khal mu'minin, Naam annahu akhu ummul mukminin wa hadha min fadha'ilihi radhiyallahu anhu. Ini merupakan keutamaan beliau radhiyallahu anhu nasallahu alaihi wasallam wal walhamdulillahirabbil alamin.